wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd Hadirin rahimanillah wa iyyakum Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala Marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan taufik dan hidayah dari Allah lah sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya sebuah keimanan yang menancap dalam dada kita. Dengan taufik dan hidayah Allah lah sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita masih bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini atau bersua lewat udara dengan radio Roja untuk mengerjakan ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan berikan kepada kita. Selanjutnya marilah kita hanturkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau dan para sahabatnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, materi rutin kita, saya ingin saya ingin mengingatkan satu hal kepada jamaah sekalian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada malam hari ini kita sudah berada pada tanggal 20 eh, Hijriah. Dan itu artinya Sepuluh hari terbaik untuk beramal saleh Sepuluh hari terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah berlalu meninggalkan kita Hari-hari yang bernama sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah Namun jamaah sekalian Rahimanillah wa iyakum Ketika kenyataan mengatakan bahwa sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah itu telah berakhir telah meninggalkan kita bahkan mulai dari pekan lalu bukan berarti amal soleh kita pun turut berakhir karena sebagaimana kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir dari menjadikan akhir dari seluruh amal ibadah kita adalah datangnya ajal menyebut kita Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Hijr ayat terakhir dengan firman-Nya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu Beribadalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sampai datang kepada kamu Sebuah kematian Dan satu lagi hal penting yang perlu diketahui satu lagi fakta yang harus diketahui atau seyogianya diketahui oleh setiap muslim bahwa walaupun 10 hari pertama di bulan Hijjah telah berakhir atau dalam bahasa lain 10 hari terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah berakhir. Namun ketahuilah jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita masih berada di waktu-waktu yang mulia. Kita masih berada di waktu-waktu di mana sangat ditekankan melaksanakan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fakta ini cukup disayangkan tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Sehingga kita melihat jarang di antara kita atau jarang di antara kaum muslimin yang tetap mempertahankan semangatnya beribadah pada hari-hari ini karena mereka menganggap hari-hari ini tidak ada ubahnya dengan bulan-bulan biasa dan ini salah total karena Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 dengan firmannya inna iddatash syuhuri indallah itna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan Fi kitabillah terdapat dalam kitabullah. Ya Allah ciptakan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan mulia atau ada 4 bulan haram. Atau sekali lagi yang biasa kita dengar atau kita namakan 4 bulan-bulan haram. Apa saja empat bulan haram itu jamaah sekalian? Hah? Apa saja? Dzulqa'dah, Ramadan. Ramadan masuk tidak? Tidak. Mulia apa tidak? Berarti masuk apa tidak? Oh, tidak. Ya. Tetap istiqomah ya. <clears throat> Yang kedua apa? Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat Rajab. Yang kelima Oh sudah, ya. Jamaskan rahimanillah wa iyakum. Nabi SAW menjelaskan identitas bulan-bulan tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan salatun mutawaliyat. Tiga bulan datang berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa muharram wa rajab mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban. Yang pertama bulan Dzulqa'dah dan yang kedua bulan Dzulhijjah. Bulan yang sedang kita jalani sama-sama. Hari-hari ini jamaah sekalian, ini adalah hari-hari yang termasuk dalam empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga bulan Muharram. Bulan yang kurang lebih 10 hari lagi akan menyapa kita. Dan yang terakhir adalah bulan Rajab yang datang setelah bulan Jumadil ditanya dan sebelum bulan syakban Dan seyogianya umat Islam paham tentang empat bulan ini. Karena ketidakpahaman umat Islam terhadap empat bulan ini menyebabkan umat Islam tidak bisa optimal dalam beramal saleh. Kenapa? karena salah satu keutamaan empat bulan haram ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mentafsir atau dalam ketika beliau mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan wajah dzanba fihinna wal amal salihah wal ajra a'dham dan Allah menjadikan dosa yang dikerjakan pada hari-hari ini pada empat bulan haram lebih besar, lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dosa yang dikerjakan pada bulan-bulan biasa. Dan sebaliknya, Allah menjadikan amal saleh dan pahala yang dikerjakan atau atas ibadah yang dikerjakan seorang hamba pahalanya lebih besar dan berkali-kali lipat dibanding ibadah yang dikerjakan pada bulan-bulan biasanya. Ini adalah fakta yang perlu kita ketahui bahwa ketahuilah jemaah sekalian salat kita pada hari-hari ini puasa sunnah kita pada hari-hari ini atau barang siapa atau misalnya wanita yang melakukan puasa qada pada hari-hari ini zikir kita infak sedekah kita pada hari-hari ini atau pada bulan-bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekali lagi fakta ini tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap bulan-bulan ini. Mayoritas kaum muslim menganggap bahwa bulan yang dimuliakan oleh Allah hanya bulan Ramadan. Oleh karena itu mereka sangat termotivasi beribadah bulan Ramadan, namun memadamkan semangat mereka setelah berakhirnya bulan Ramadan. Padahal ada empat bulan lagi yang Allah muliakan dan Allah utamakan selain bulan Ramadan. Oleh karena itu saya menghimbau diri saya pribadi dan diri jamaah sekalian pada awal kajian ini untuk sama-sama mempertahankan semangat ibadah kita karena sekali lagi kita masih berada di musim-musim ibadah walaupun tidak diketahui oleh banyak sekali orang pada saat ini dan sekali lagi kita semakin berwaspada agar kita tidak terjatuh ke dalam kubangan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi dosa yang kita kerjakan pada bulan-bulan ini, pada hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini yang ingin saya uh, sampaikan sebelum kita masuk ke dalam materi. Hadirin hafizanillah wa iyyakum. Semoga Allah menjaga kita uh, semua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa setiap orang yang tetap bersikeras untuk membuat karya untuk menandingi Al-Quranul Karim maka karyanya kalau tidak akan hancur dan gagal atau hanya menjadi bahan olok-olok dan tertawaan manusia dan kita sudah contohkan apa yang diucapkan oleh seorang nabi palsu yang bernama Musa ilama Al-Kadzab ketika dia mengatakan al-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtum tawil wa dzailun qasir gajah tahukah kalian apa itu gajah gajah memiliki belalai yang panjang dan memiliki ekor yang pendek selesai oleh karena itu kita tahu bersama Abu Bakar tidak membutuhkan pemikiran untuk mengkonter pemikir atau untuk menyalahkan pernyataan ini. Secara spontanitas Abu Bakar mengatakan asyhadu anna hadza lam yakhruj min il. Aku bersaksi bahwa perkataan yang tidak berbobot seperti ini, tidak bermutu seperti ini tidak mungkin bersumber dari Allah Subhanahu uh, wa taala. Bahkan beliau mengatakan, "Aina yadhhabu bikum? Aina uqulukum? Di mana otak-otak kalian? Bagaimana kalian bisa beriman dengan nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab?" Dan kita pun juga mengat, sudah membawakan dialog antara Musailamah Al-Kadzdzab dengan Amr bin As. Ketika uh, uh, Musailamah Al-Kadzdzab membuat sebuah wahyu palsu yang berbicara tentang marmut. Kalau tadi gajah, sekarang sekarang marmut untuk menandingi sebuah surat yang sangat agung dalam Al-Qur'an yaitu surat apa jemaah? Surat Al-Asr. Ketika dia mendengar surat Al-Asr dari lisannya Amr bin As. Ketika itu Amr bin As masih kafir. Lalu dia katakan, "Qad unzila alayya mithlu." Telah diwa, telah turun wahyu kepadaku dengan sebuah surat yang serupa dengan surat Al-Asr. Lalu dia katakan, "Ya wabar, innama anta udunani wa sadar, wa sairuka haqrun naqar." Wahai marmut, kata dia. Sesungguhnya kamu ini hanya terdiri dari dua telinga dan sebidang dada. Dan anggota tubuh kamu yang lain itu tidak ada gunanya sama sekali. Dengan bangganya dia bertanya kepada Ammar bin As, Bagaimana menurut engkau ya Amr bin As? Lalu Amr bin As yang kafir itu, yang masih kafir, yang belum masuk ke dalam Islam mengatakan, "Wallahi, innaka la ta'lam anni a'lam annaka la takdzib." Demi Allah wahai Musailamah, kamu sendiri juga tahu bahwa aku sangat mengetahui kamu hanyalah seorang pendusta. Jadi dibantah oleh orang yang masih kafir pada saat itu, yaitu Amr bin bin As. Ini menunjukkan sekali lagi usaha yang dilakukan oleh anak manusia untuk menandingi firman Allah tidak mungkin berhasil. Oleh karena itu, ada perkataan yang masuk di kalangan para ulama bahwa uh, perbedaan antara firman Allah dengan perkataan manusia itu seperti Allah dengan dengan makhluknya. Tidak mungkin bisa di, disamakan atau dibandingkan. Dan kita sudah katakan ternyata berjalannya waktu atau dengan berjalannya waktu ternyata masih ada beberapa uh, anak manusia yang berusaha membuat yang seperti Al-Qur'an. Di antaranya Abdullah bin Muqaffa ketika dia berusaha mati-matian berulang kali untuk membuat surat yang serupa dengan Al-Qur'an namun dia hanya menemui jalan buntu sampai akhirnya dia melewati seorang anak kecil yang membaca surat Hud ayat 44 ketika Allah berfirman qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'da lil qaumidh zalimin ketika itu Allah berfirman dalam kisah bahteranya Nabi Nuh Allah mengatakan wahai bumi seraplah air dari permukaanmu dan wahai langit, berhentikanlah air hujan. Dan keringlah air yang ada di permukaan bumi. Wa khudiyal amr dan perintah sudah dilaksanakan. Dan akhirnya bahtera tersebut berlabuh di Gunung Judi dekat dengan Irak. Wa qila bu'da lil dan dikatakan celaka bagi orang-orang yang yang zalim. Ketika mendengar ayat yang mulia ini, Abdullah bin Muqaffa mengatakan sesungguhnya Firman Allah tidak mungkin dilawan, tidak mungkin ditentang dan aku bersaksi bahwa ini tidak keluar dari ini bukan perbuatan atau ini bukan ciptaan seorang manusia. Inilah salah satu contoh yang mewakili usaha yang dilakukan oleh anak-anak manusia atau sebagian anak manusia untuk menandingi firman Allah Subhanahu wa taala, namun mereka hanya mendapatkan sebuah kegagalan. Dan sekali lagi Abdullah bin Muqaffah bukan orang sembarangan zaman sekalian. Beliau adalah ahli bahasa yang hidup di abad kedua. Bahkan direkomendasikan oleh orang yang yang bisa dikatakan termasuk orang terbaik dalam ilmu tata bahasa bahasa Arab yaitu ilmu nahu. Yaitu seorang tokoh yang bernama Al-Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad mengatakan ilmuhu aktar min aqlih ilmunya Abdullah bin Mukaffa itu lebih banyak daripada akalnya. Jadi ilmunya itu luber namun tidak bisa membuat uh, hal yang serupa dengan Al-Qur'anul Karim. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, uh, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk mukjizat Al-Qur'anul Karim. Dan kita sudah singgung yang pertama adalah ketinggian bahasa dan sastranya. Dan ini tidak diragukan lagi bagi orang yang memahami bahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab dengan baik. Dan kita sudah sebutkan lebih dari satu contoh bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang notabene pakar bahasa Arab, yang notabene ahli Syair-syair Arab itu mengakui ketinggian bahasa yang ada dalam Al-Quran. Kita sudah dengar pernyataan Unais, seorang penyair pada uh, apa namanya pada saat jahiliyah, dan kita sudah uh, menukilkan perkataan Al-Walid binil Mughirah ketika berdiskusi dengan dengan siapa jamaah sekalian? Dengan keponakannya yang bernama Abu Abu siapa? Hah? Abu Jahal Abu Jahal yang kedua jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum dan ini pembahasan sampai di sini pembahasan kita yang kedua adalah bahwa Al-Qur'anul Karim mengabarkan berita-berita gaib baik yang pada masa yang lalu dan masa yang akan datang dan terbukti seluruh cerita tersebut atau berita yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim itu terjadi sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran Nul Karim dan bentuk mukjizat ini walaupun tidak dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya jadi barang siapa yang punya Al-Misbahul Munir atau membaca tafsir Ibn Kathir itu tidak akan, tidak menemukan uh, bentuk yang uh, satu ini namun Bentuk mukjizat yang satu ini itu disampaikan oleh ulama yang lain. Di antaranya disampaikan oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau Mu'tarakul Aqran fi Ijazil Quran. Beliau menyampaikan salah satu bentuk mukjizat adalah kisah-kisah atau cerita yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim dan tepat dan sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan. Itu juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam karya beliau Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad ala madhhabi salaf wa ashabil hadis. Itu judul karyanya. Dan juga disinggung oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Jawab As-Sahih. Iya. Dan contoh dalam masalah ini cukup banyak jamaah sekalian. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sebutkan tiga contoh yang berbicara masalah ini sehingga kita semakin yakin tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Contoh yang pertama adalah di awal-awal surat Ar-Rum. Ketika Allah berfirman Alif Lam Mim Gulibatir Rum Fi Adenal ardi Wahum mim ba'di Walabihim sayaglibun Fi Bit Isinin Lillahil amru min qablu wa min ba'du Wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Allah berfirman Alif Lam Mim. Gulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan fi Adenal ardi. Di daerah yang dekat dengan mereka. Ulama tafsir menjelaskan di daerah Syam dan beberapa daerah kolonial mereka. Dan dikalahkan oleh Persia. Namun Allah menjanjikan, bayangkan ayat ini turun ketika Romawi kalah perang. Allah mengatakan wahum mimba digolabihim saya gelibun dan mereka setelah kekalahan ini akan bangkit dan akan mengalahkan Persia dan akan mengubah Asrar menjadi satu sama kata Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Fibit isinin. Dalam beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian dan bid itu antara 3 sampai 9 tahun. Lillahil amru min qablu min ba'du dan milik Allah lah seluruh yang uh, ada baik sebelum dan sesudahnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Dan ketika kemenangan itu datang maka orang-orang mukmin umat Islam akan bersuka cita dengan kemenangan tersebut. Sekali lagi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ayat ini turun ketika Romawi dikalahkan oleh Persia. Dan umat Islam pada saat itu mendukung Romawi. Dan sebaliknya orang-orang kafir Quraisy mendukung Persia. Alasannya sederhana. Karena Romawi beragama Nasrani dan umat apabila dibandingkan antara Romawi dan Persia maka Romawi lebih dekat dengan kaum muslimin karena sama-sama umat yang diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala atau ahlul kitab. Dan sebaliknya, apabila dibandingkan maka Persia lebih dekat dengan orang-orang kafir Quraisy karena mereka bukan ahlul kitab dan mereka tidak percaya hari kiamat dan mereka adalah penyembah-penyembah uh, api. Ketika turun ayat ini Abu Bakar langsung berteriak di penjuru kota Mekah dan sambil membacakan ayat ini Alif Lam Mim gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum Gola Bihim ghalabihim sayaglibun fi bid'i Isinin Alif Lam Mim Rum telah dikalahkan Romawi telah dikalahkan di daerah Syam namun mereka setelah kekalahan ini akan bangkit dan mengalahkan Persia di beberapa tahun kemudian Ketika mendengar teriakan ini beberapa orang-orang kafir Quraisy itu berbicara kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kata mereka, "Za'ama sahibukum an ruma sayaglibu Faris fi bid'i fi ba'di sinin." Sahabatmu telah menyatakan, sahabat di sini siapa jemaah sekalian? Rasulullah SAW. Artinya katanya ada wahyu kepada sahabatmu yang mengatakan, bahwa Romawi akan mengalahkan Persia di beberapa tahun kemudian. Afala nurahinuka ala dzalik. Kata mereka, kalau begitu gimana kalau kita bertaruh saja? Kami mengatakan kami pegang Persia dan mendustakan apa yang kamu katakan dan kamu mengatakan bahwa Romawi akan menang dan Abu Bakar menyetujui taruhan tersebut karena pada saat itu taruhan belum diharamkan jadi jangan salah paham ya jangan pulang dari sini terus antum taruhan Liga Inggris ini nggak boleh ah, ya karena pada saat itu sekali lagi jamaskan rahimanillah wa iyyakum bahwa taruhan itu belum di, diharamkan namun orang-orang kafir Quraisy itu membutuhkan waktu yang lebih tepatnya lagi karena bid bid itu antara 3 dan 9. Kita butuh waktu yang lebih tepat. Sebutkan dalam jangka waktu berapa lama? Lalu Abu Bakar mengatakan dalam jangka waktu 6 tahun. Qadarullah jamaah sekalian, berlalulah 6 tahun setelah ayat itu turun. Dan Romawi belum menang-menang juga. Akhirnya Abu Bakar kalah taruhan dan uangnya diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam riwayat yang lain beliau melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi hanya mengatakan ala ja'al taha ila dunal ashar. Kenapa kamu tidak bertaruh dan waktunya itu sebelum 10 tahun? Bukankah Allah mengatakan antara 3 sampai 9, kenapa bertaruh 6 tahun? Kenapa tidak katakan sebelum 10 tahun? Jadi 9 tahun. Pilih waktu maksimal. Dan subhanallah pada tahun ketujuh Romawi memukul balik Persia dan skor menjadi satu satu Dan ini menunjukkan kembali kebenaran agama Islam dan kebenaran Al-Qur'anul Karim dan pada saat itu banyak sekali umat atau umat manusia yang masuk ke dalam Islam karena kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Namun beberapa sahabat itu sedikit mengkritik Abu Bakar As-Siddiq dan menyayangkan kenapa Abu Bakar memilih uh, waktu tempo 6 tahun. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua jemaah sekalian. Contoh yang uh, kedua adalah sebuah ayat yang memiliki sababun nuzul. Sebuah ayat yang memiliki sababun nuzul. Dan sababun nuzul ini dilakukan Imam Hakim dan beliau menyatakan sanatnya sahih dan disepakati oleh al-Imam al zahabi dari Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul Madinah wa awathum al-ansar Waramathumul arabu an qausin wahidah kanu la yabituna illa bisilah wala yusbihuna illa fi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, kaum Muhajirin. Lalu ditampung disambut oleh kaum Ansar Namun mereka menjadi musuh bersama orang-orang Arab yang belum masuk ke dalam Islam. Mereka di uh, tetap terancam mendapatkan serangan dari orang-orang Arab tersebut. Kanu la yabituna illa bisilah. Ubay mengatakan, pada saat itu orang-orang mukmin, orang umat Islam itu tidak bisa tidur kecuali membawa senjata karena keadaan belum aman jadi tidur bawa senjata bawa pedang bawa tombak dan seterusnya wala yusbihuna illa dan begitu juga ketika mereka bangun dan berada pada pagi hari mereka pun juga tetap membawa senjata faqalu dan mereka mengatakan tarawna anna na'ishu hatta nabita aminina mutmainin mereka mengeluhkan kapan kita bisa hidup dengan aman sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak dan tenang ketika mereka mengatakan demikian turunlah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman apa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi taralahum wa liyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul faulaika humul fasiqun ayat yang mulia, ayat yang sangat agung sekali. Allah berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa amil shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman dari kalian dan orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah menjadikan umat-umat sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Dan Allah akan teguhkan bagi mereka agamanya yang dia ridhoi untuk mereka. Dan Allah akan mengganti kondisi yang ada. Allah akan mengganti kondisi mereka dari kondisi takut dan kecemasan menjadi kondisi aman dan tentram. Namun ada syaratnya jemaah sekalian. Kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi apabila kondisinya sesuai dengan redaksi berikutnya. Allah mengatakan ya'budunani. Hal itu akan terjadi apabila mereka mentauhidkanku ketika mereka beribadah kepadaku. Artinya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. La yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka sekali-kali tidak pernah atau tidak melakukan kesyirikan kepadaku. Dan barang siapa yang kafir atau barang siapa yang kufur setelah itu, maka sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang fasik. Ayat ini adalah ayat yang sangat mulia dan ulama menjelaskan Allah memenuhi janjinya ketika para sahabat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah membuka dunia kepada mereka Allah membuat mereka berkuasa di timur di belahan timur dunia dan di belahan barat dunia dan mereka lah penguasa-penguasa dunia ini salah satu bukti lagi benarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dan jamaah sekalian, faedah yang perlu kita perhatikan bahwa kaidah tafsir mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah yang menjadi tolak ukur itu adalah keumuman redaksi sebuah ayat keumuman lafaz sebuah ayat. Dan bukan terkukung di sababun nuzulnya. Atau sebab turun ayat tersebut. Jadi ayat ini umum. Walaupun yang pertama kali merasakan ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikutinya di generasi berikutnya. Namun kita pun juga bisa merasakan ayat ini. Kita juga bisa merasakan kembali kejayaan Islam. Dan Allah dalam ayat ini memberikan syaratnya bagi setiap orang yang ingin meraih kembali, mencapai kembali kejayaan umat Islam. Ini adalah solusi Rabbani, ini adalah solusi atau metode yang Allah SWT berikan ini adalah metode Qur'ani, metode yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim bagi setiap orang yang ingin berjaya di muka bumi ini, yang mengharapkan umat Islam bangkit dan berkuasa di muka bumi ini. Allah mengatakan syaratnya adalah ya budunani. Syaratnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah kita. Dalam seluruh tauhid yang kita yakini tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat yang Allah inginkan. Kalau kita bisa penuhi, kalau bisa kita wujudkan, maka janji Allah akan kita dapatkan. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita merenungi ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang sangat mulia yang menjelaskan kunci keberhasilan kaum muslimin apabila ingin sukses di dunia ingin menjadi khalifah ingin menjadi pemimpin dunia syaratnya adalah ya'budunani Allah menjanjikan kepada siapa Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan kita tahu bersama amal saleh adalah sebuah amal yang meliputi dua syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang inilah yang Allah janjikan kekuasaan di muka bumi ini. Lalu di akhir ayat Allah tekankan kembali, ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku. Mereka mentauhidkanku dalam ibadah mereka dan mereka tidak melakukan kesyirikan terhadapku. Jamaah rahimani rahimanillah wa iyyakum. Sekali lagi inilah sebaik-baik solusi, solusi yang benar apabila kita ingin kembali berjaya. Oleh karena itu marilah kita ambil metode Rabbani ini metode yang telah Allah berikan bagi orang yang ingin sukses di dunia ini dan kita palingkan konsentrasi kita kita palingkan perhatian kita kepada teori-teori yang dibuat oleh anak-anak manusia teori yang dibuat oleh orang-orang namun berselisihan namun berseberangan dengan ayat yang mulia ini walaupun yang mengatakan tersebut banyak pengikutnya atau tinggi jabatannya namun jamaskan rahimani rahimanillah wa iyyakum sekali lagi bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 87 wa man asdaqu minallahi haditha dan siapakah orang yang lebih baik dan lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah memberikan solusi kepada kita ya'budunani la yusyriku nabi syai'a mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita dan tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Nabi SAW telah bersabda, bahkan mengulang sabda ini. Beliau bersabda, "Fa inna khairal hadis kitabullah." Dan ketahuilah maka ketahuilah bahwa sebaik-baik hadis, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'anul Karim telah memberikan metode agar umat Islam kembali jaya seperti yang telah dilakukan oleh generasi terbaik Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak mungkin umat Islam kembali jaya apabila tauhid menjadi materi nomor dua, menjadi materi kelas dua, hanya menjadi materi alternatif. Tidak mungkin umat Islam akan jaya apabila tauhid kita korbankan untuk mendapatkan kekuasaan itu tidak mungkin mustahil karena sekali lagi Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55 ini syaratnya adalah ya'budunani, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita dan tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila ada orang yang menawarkan kekuasaan kepada kaum muslimin namun harus mengorbankan tauhid, harus menjadikan tauhid sebagai materi alternatif, maka kita katakan bahwa teori seperti ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini adalah contoh yang uh, kedua. Bagaimana kembali Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menjanjikan sesuatu dan Allah tepati di masa yang akan uh, datang atau setelah turunnya ayat ini <clears throat> pada generasi-generasi terbaik Islam. Contoh yang ketiga jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum adalah ayat yang saya yakin antum sudah hafal semua. Yang berada di juz 30. Allah berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Celaka kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan. Ma agna maluhu wa ma Dan Allah berfirman, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya harta yang dikumpulkan oleh Abu Lahab dan apa yang dia lakukan. Saya selana randa talahab dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka yang bergejolak. Wamro'atu hammalatal hatab dan istrinya Ummu Jamil sang pembawa kayu bakar tukang fitnah suka memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jidiha hablum mim masad dan di lehernya diikatkan sebuah tali dari dari dari apa? Dari sabut ya, Hasan. Dari uh, sabut. Jazakumullah khairan. Jemaah sekalian rahimanillah, tahukah kita bahwa ayat ini turun? Jadi ayat ini adalah ayat yang memastikan bahwa Abu Lahab kafir dan akan diadab di api neraka. Dan tahukah kita ayat ini turun ketika Abu Lahab masih hidup? Ayat ini turun tepatnya ketika Nabi SAW menaiki bukit Safa untuk memperingatkan atau untuk memperingati kaumnya dari adab yang sangat pedih Ketika Rasulullah mengingatkan kaumnya tersebut, pamannya sendiri Abu Lahab menyanggah beliau dan mengatakan, "Tabban laka ali hadza jama'tana?" Celaka wahai engkau, celaka, engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Ketika Abu Lahab menyanggah Nabi SAW turunlah ayat ini. Allah sanggah balik Abu Lahab. Allah katakan bukan Muhammad yang celaka, namun yang celaka adalah Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabi watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Artinya celaka Abu Lahab. Abu Lahab akan mati dalam keadaan kafir dan akan disiksa nanti di api api neraka. Dan subhanallah Abu Lahab mati dalam keadaan kafir dan tidak memeluk agama agama Islam. Bahkan tidak terbesit sedikit pun di benaknya untuk melakukan sandiwara karena jemaah sekalian kalau dia bersandiwara dan dia mengucapkan keislamannya, maka manusia akan geger dan akan menunding bahwa firman ini adalah dusta. Namun itu tidak dilakukan oleh Abu, Abu Lahab. Allah SWT menutup pintu hatinya dan membiarkan dia mati dalam keadaan kafir. Padahal jemaah sekali lagi, kalau dia masuk Islam, kalau Abu Lahab masuk Islam, maka dalam bahasa lain maka firman ini telah salah, surat ini telah salah. Dan ini membuat manusia akan lari dari Islam. Namun jamaah sekalian, ini tidak dilakukan oleh Abu Lahab secara sengaja atau skenario. Ini menunjukkan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum bahwa apa yang diturunkan atau apa yang dibawa oleh Rasulullah Wasallam adalah firman Allah yang Allah turunkan uh, dari sisinya kepada uh, Nabi tercintanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi uh, wasallam. Dan inilah contoh terakhir yang bisa kita bawakan pada uh, pada uh, kajian uh, kita. Dan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Saya rasa uh, hanya ini yang bisa kita sampaikan uh, dalam kajian antara maghrib dan isya. Dan saya dengar bahwa ada perubahan jadwal. Insya Allah kita akan lanjutkan sedikit saja ba'da salat isya dan dilanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan dan saya minta dengan sangat eh, apabila ada pertanyaan pertanyaannya eh, disampaikan melalui tulisan dan eh, sebaiknya disampaikan ketika jeda antara atau jeda mengerjakan sholat sholat isya agar lebih efektif sehingga ketika kita selesai Eh, mengerjakan salat isya dan kita lanjutkan. Uh, pertanyaan sudah siap dan uh, waktu bisa diatur uh, untuk menyampaikan materi berikutnya atau materi sisanya dan untuk menjawab uh, pertanyaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salat isya. Aku qouli lihada wa astagfirullahaladzim li walakul wa muslimin. Demikianlah para pendengar semua satu kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dan selanjutnya nanti kita akan ikuti kebagian lanjutan dari kajian ini setelah dilaksanakannya salat isya dan juga Anda bisa ikuti sisi soal jawab akan tetapi kami informasikan sisi soal jawab hanya dikhususkan untuk jamaah yang hadir di Masjid al barkah dan selanjutnya kami akan perdengarkan ruang dengar Anda dikemandangkannya azan salat Isya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والقرآن الحكيم Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul. Yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal Azizir Rahim Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة Rahimanillah wa ayakum uh, Kita telah menyebutkan uh, dua bentuk mukjizat Al-Quran Yang pertama dari segi Atau dari segi mukjizat Al-Quran Yang pertama dari segi ketinggian bahasa dan sastranya, ketinggian balaghahnya dan yang kedua uh, dari sisi bahwa Al-Qur'anul Karim itu menceritakan hal-hal yang uh, gaib ketika diturunkan atau ketika ayat tersebut diturunkan baik yang berkenaan dengan kejadian masa lalu maupun yang masa akan datang dan ternyata apa yang disampaikan Al-Quranul Karim sesuai dengan kenyataan yang ada di uh, di kehidupan tersebut dan yang belum menjadi kenyataan seperti hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat maka kita tidak boleh ragu dengan mengatakan bahwa pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. Iya. Dan uh, poin yang kedua, kalau mau lebih spesifik lagi, kalau mau lebih detail lagi, maka sebagian ulama mengatakan itu ijazun juz'iyun. Artinya poin yang kedua yang baru saja kita sebutkan itu berlaku tidak di setiap ayat. Karena tidak semua ayat Al-Qur'an itu menceritakan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Oleh karena itu e, berlakunya poin kedua ini tidak di semua ayat. Berbeda dengan poin yang pertama, yaitu ketinggian bahasa Al-Qur'anul Karim. Apabila kita berbicara tentang ketinggian bahasa Al-Qur'anul Karim, maka ini berlaku di setiap ayat. Namun e, sisi yang kedua atau bentuk mukjizat yang kedua dalam Al-Qur'anul Karim ini Mohon maaf para pendengar semua, ada sedikit gangguan teknis di sambungan antara masjid dengan studio dan kami sedang memperbaikinya. Untuk bahwa saat kami akan jeda terlebih dahulu sambil menunggu terselesainya koneksi kami kembali dengan masjid. Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة نور من القرآن قال الله تعالى Alhamdulillah para pendengar semua telah kembali kami terkoneksi dengan baik dan selanjutnya kita akan ikuti kembali kelanjutan kajian berikut ini. Dan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan kenikmatan cita rasa tersebut tidak akan basi walaupun pembaca atau pendengarnya tidak pernah membosankan ulama yang mengkaji dan mengajarkannya dan tidak pernah membosankan umat Islam secara umum yang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Setiap kita membaca ayat tersebut atau kita mendengar ayat tersebut, bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Namun sekali lagi Ibnu Katsir ketika menjelaskan bentuk-bentuk mukjizat, beliau tidak menjelaskan secara poin. akhir ketika beliau menjelaskan masalah ini. Makanya dengan agar lebih mudah, maka saya menyampaikannya dengan poin per poin sebagaimana yang sudah kita lakukan dari awal kajian tafsir ini. Jadi sekali lagi jamaah sekalian wa ayyakum, bentuk ketiga adalah kenikmatan dan cita rasa keindahan yang dirasakan oleh setiap hati, setiap jiwa orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu jangan heran dengan mudahnya seseorang akan berlinangan air mata, akan menumpahkan air matanya ketika dia membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dilantunkan di depan telinganya. Dan ini pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quranul Karim di hadapannya. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra alaiya, wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim untukku. Ketika mendengar perintah ini Abdullah bin Mas'ud itu cukup terkejut. Bagaimana membacakan Al-Quran untuk Rasulullah? Iya enggak? Misalnya antum diminta Ustadz Badru bacakan Al-Quran di depan Ustadz Badru. Terkejut apa tidak? Agak terkejut. tuh, Sedikit grogi kan begitu kan? Wah saya harus baca Al-Quran di depan seorang Ustadz. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Aqrau alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, Masa aku membaca Al-Quran untuk engkau? Sedangkan Al-Quran diturunkan atas engkau. Atau Al-Quran diturunkan untuk engkau. Jadi sekali lagi, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, masa aku membaca Al-Quran untuk kamu ya, wahai Rasulullah. Sedangkan Al-Quranul Karim itu diturunkan untuk untuk kamu. Sebagai risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, naam. Kata Rasulullah, iya saya Eh, saya ingin membaca atau saya ingin mendengar Al-Quranul Karim itu dibacakan oleh oleh engkau ya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Dari awal, dari ayat yang pertama. Apa bunyinya? Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa Wa attaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Innallaha kana 'alaikum raqiba terus sampai ayat ke-41. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ketika mendengar ayat ini, Rasulullah mengatakan, "Fahas bukal an." Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Jangan lanjutkan lagi. Faltafatu ilaihi Lalu Abdullah bin Mas'ud itu menolehkan pandangannya kepada Rasulullah SAW. melirik Rasulullah SAW. alaihi wasallam. tadrifan. Dan ternyata kedua mata Nabi SAW mengeluarkan air mata. Rasulullah tersentuh, Rasulullah menangis mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim yang dilantunkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika sekali lagi sampai firman Allah fa kaifa idza min kulli ummatin bisyahid. Dan bagaimana nasib manusia kata Allah Subhanahu wa taala ketika kami menghadirkan kepada setiap umat rasul-rasul mereka sebagai saksi atas mereka dan kami menjadik dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu dan untuk atau atas umat selain selain umatmu dan seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu menyentuhnya ayat ini, Rasulullah pun meneteskan air mata. Dan inilah yang perlu kita tiru jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Bagaimana kita menangis, bagaimana kita membuka diri kita agar kenikmatan membaca Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim itu masuk ke dalam sanubari kita dan sekali lagi ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dan orang-orang soleh yang mengikuti e, cara beragama mereka. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillah wa yakum, Al-Qur'an tidak hanya bisa membuat orang yang membacanya meneteskan air matanya. Namun Al-Qur'anul Karim juga bisa membuat orang-orang yang melakukan kemaksiatan ketika mendengar lantunannya, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan keluar dari kemaksiatan tersebut karena dia memahami apa yang dibacakan di hadapannya dan dia merasakan kenikmatan yang tidak tara ketika sekali lagi hati-hatinya disentuh dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan contoh dalam masalah ini cukup banyak dan di antaranya jemaah sekalian bagaimana dan adalah kisah taubatnya seorang perampok. Kisah taubatnya seorang perampok yang masih tetap terus diingat sampai kaum oleh kaum muslimin sampai detik ini. Jadi jangan saat sekalian rahimanillah wa iyyakum. Iya. Jadi salah satu contoh yang menjelaskan masalah ini adalah kisah taubatnya seorang perampok yang masih diingat oleh umat Islam sampai detik ini dan di atau ditorehkan di dalam buku-buku para ulama Islam. Itu perampok yang bernama al Fudel bin Iyad. Perampok yang bernama Fudel bin Iyad. Beliau adalah perampok yang sangat ditakuti pada zamannya. Suatu ketika jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum Fudel bin Iyad itu tertarik dengan seorang gadis. Tertarik dengan seorang wanita. Pada suatu malam dia punya rencana untuk mengintip wanita tersebut. Jadi rencananya itu pun juga bermaksiat mengintip wanita yang bukan mahram. Subhanallah jamaah sekalian, ketika Udel bin Iyad sedang memanjat tembok agar dapat bisa melihat wanita tersebut, dia mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al Al-Hadid ayat ke berapa? Ke-16. Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Allah berfirman jamaah sekalian, "Alam ya'ni lil ladzina amanu." Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu berbunyi, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika mendengar ayat ini dibacakan ketika dia sedang naik tembok ingin ngintip Gadis pujaan hatinya dengan spontanitas dia mengatakan bala ya rab qat'an benar wahai Rob, telah tiba saatnya untukku atau telah tiba saatku untuk menundukkan hatiku berzikir kepadamu akhirnya dia turun subhanallah cukup mendengar ayat ini karena memahami dan meresapi maknanya jamaah sekalian rahimani lawayakum. Kalau kita karena nggak paham, mungkin dibacain satu juz juga nggak bakalan tobat-tobat. Terus semakin semangat. Padahal sudah satu juz dibacakan, orangnya juga sudah capek. <clears throat> Karena tidak memahami dan tidak mau mentadaburinya. Padahal apabila kita mau mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kita akan merasakan kenikmatan yang tiada tara kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta benda. Akhirnya dia mengurungkan niatnya, lalu dia bermalam di sebuah bangunan yang sudah rusak. Ketika bermalam di sebuah bangunan yang sudah rusak, dia melihat ada uh, sekelompok manusia melewati bangunan tersebut. Dan di antara mereka terlibat diskusi. Sebagian dari mereka mengatakan kita akan melanjutkan perjalanan pada malam hari, pada malam ini. Dan sebagian mereka yang lain mengatakan tidak, kita bermalam di tempat ini karena saya khawatir kalau kita tetap memaksakan melanjutkan perjalanan pada malam hari ini, kita akan dicegat oleh Fudel bin Iyam. Dan dia akan merampok semua harta kita. Ketika mendengar dialog tersebut, Fudail bin Iyad e, berpikir dan mengatakan, ini as'abil layli fil ma'asi. Wa qawmun minal muslimin hahuna yakhafunani." Pada malam ini saya mengerjakan sebuah kemaksiatan. Namun di sini ada sekelompok kaum muslimin yang takut berhadapan dengan denganku. Maksudnya begini, dia mengatakan bahwa uh, sebagian kaum muslimin pada malam ini itu takut berhadapan dengan saya, takut bertemu saya dengan tangan saya di jalan. Padahal pada malam hari ini saya tidak ada ber, saya tidak ada di di jalan. Saya sedang ingin berusaha mengintip gadis pujaan saya. Dan dia berpikir saya merasa dipertemukannya saya dengan kelompok manusia tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini agar saya tobat dari perampokan. Dan dia mengatakan Allahumma inni tubtu ilaik. Dan dia langsung mengatakan, "Ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau dengan taubat, taubatan nasuha. Wa ja'altu wa ja'altuha mujawaratal baitil haram." Dan aku jadikan taubatku ini atau maksudnya dan aku akan pindah dan akan tinggal di samping Masjidil Haram atau di samping Baitul Haram. Akhirnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, Fudel bin Iyad taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu ayat ini lalu dia menuntut ilmu agama. Dia melakukan rehlah untuk menuntut ilmu, dia melakukan perjalanan yang cukup panjang untuk menuntut ilmu. Dan subhanallah dia menjadi seorang ulama besar. Mantan perampok jadi jadi ulama dan yang mengambil ilmu dari beliau atau mengambil riwayat hadis dari beliau ini bukan sembarangan orang jamaah sekalian. Di antara ulama yang mengambil ilmu dan yang meriwayatkan hadis dari beliau itu adalah Abdullah bin Mubarak. Jadi Ibnu Mubarak itu mengambil ilmu atau mengambil riwayat dari Fudel bin Iyad. Yang kedua di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah. Beliau pun juga mengambil ilmu dari dari beliau. Yang ketiga, Al-Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris itu pun termasuk ulama-ulama yang mengambil ilmu dari beliau. Dan yang lain sebagainya. Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Said Al-Qattan. Itu adalah sebagian ulama-ulama besar yang mengambil ilmu dari seorang Fudail bin Iyal. Oleh karena itu jamaah sekalian, faedah saja. Kita agak keluar dari konteks, faedah saja. Kisahnya Fudel bin Iyad. Ini seharusnya menjadi motivasi kepada kita. Agar kita semakin rajin mempelajari ilmu agama. Karena ternyata tidak ada kata terlambat. Karena ternyata beberapa ulama kita itu ternyata memiliki kesamaan dengan banyak di antara kita. Yaitu mulai belajar agama ketika sudah dewasa. Kan demikian jemaah sekalian. Antum kalau membaca biografi Imam Syafi'i ya sudah sudah putus asa duluan. 15 tahun jadi sedangkan dapat kita dapat hidayah. Kan begitu. Jadi kalau baca biografinya Imam Syafi'i ya sudah tidak punya harapan jadi ulama. Imam Syafi'i belasan tahun sudah menjadi menjadi mufti. Kita 30 tahun baru ikro dua. Ini kan mustahil <laughs> kan begitu. Baca biografinya Imam Bukhari pun demikian. Sudah. Jadi apa kalau membaca biografi ulama-ulama yang sudah sukses, sudah terbina dari kecil, ini kadang-kadang tuh kita suka pesimis dengan status kita. Dan akhirnya kita punya prinsip ingin istiqomah jadi orang awam. Ya sudah saya beristiqomah saja jadi orang awam. Ini tidak tepat. Jemaah ya, sekalian rahimanillah wa iyakum. Tidak semua ulama itu seperti Imam Bukhari. Tidak semua ulama seperti Imam Syafi'i. Ada beberapa ulama itu yang dapat hidayah untuk belajar agama ketika sudah dewasa. Di antaranya Futil bin Iyad. Bayangkan, ada di antara antum mantan perampok? Insya Allah nggak ada kan? Artinya pekerjaan antum sebelumnya mungkin, artinya sebelum ngaji, itu insya Allah mayoritas lebih baik daripada Fudel bin Iyad lebih baik daripada Fudail bin Iyad. Namun jemaah sekalian ya Allah, karena kesungguhan, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan beliau, beliau bisa menjadi seorang ulama. Dan sekali lagi ini hanya salah satu contoh saja. Di antara lain ada Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Andalusi. Orang yang sangat uh, yang membawa bendera mazhab zahiri. Itu juga mendapatkan hidayah untuk belajar ketika telah dewasa. Ceritanya pun juga cukup unik. Ketika dia masuk ke dalam sebuah masjid dan pada saat itu qadarullah tepat pada saat waktu-waktu yang dilarang. Kita tahu sendiri ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sun sunnah. Dan ulama khilaf apa yang dimaksud sholat sunnah di sini? Walau talam yang raji adalah sholat sunnah mutlak. Seperti yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibn Kita tahu bersama waktu itu adalah antara ba'da sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kan begitu ya. Yang kedua sebelum waktu duhur. Dan yang ketiga antara asar sampai maghrib. Nah, Ibnu Hazm itu masuk masjid pada uh, salah satu dari waktu tersebut. Ketika dia masuk, eh mohon maaf, mohon maaf, Ibnu Hazm ketika pertama kali masuk masjid atau kisah pertama ini itu di waktu yang normal saja. Ketika dia masuk masjid, dia ditegur oleh oleh orang yang berada di situ. Mungkin kalau sekarang tegurannya mas-mas kalau masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid dulu dua rakaat. Jadi Ibnu Hazm masuk masjid itu tidak sholat tahiyatul masjid. Dia main duduk saja. Ketika dia duduk saja, main duduk saja tidak sholat dua rakaat dulu, itu ditegur oleh seseorang dan mengatakan kalau masuk masjid itu disunahkan sholat dua rakaat. Jadi mas-mas sholat dua rakaat dulu sebelum sebelum duduk. Akhirnya dia sholat dua rakaat. Di kesempatan kedua, itu dia masuk masjid lagi. Namun kau Allah dia masuk masjid di salah satu waktu larangan. Nah ketika dia masuk masjid, dia teringat teguran orang yang pertama kali tersebut. Kalau masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dulu. Nah dia masjid. Ketika dia masuk masjid untuk kedua kalinya, dia sholat dua rakaat. Ternyata ditegur lagi jamaah sekalian. Mas, mas, kalau masuk masjid pada waktu ini itu jangan sholat dua rakaat. Akhirnya bingung Ibnu Hazm. Dan dia tobat dan jadi orang bodoh. Bayangkan nggak ngerti sholatnya atau masjid jamaah sekalian. Anda yakin antum waktu belum ngaji pun tahu kalau masuk masjid itu ada sholat sunnah tayatul masjid. Ibnu Hazm nggak ngerti. Oleh karena itu dia merasa dipermainkan. Dulu bilangnya sholat tayutul masjid. Sekarang saya sholat tayutul masjid disalahin lagi. Akhirnya dia cari orang ulama pada saat itu dan dia belajar dan dia menjadi orang orang alim. Ibnu Hazm al-Andalusi. Dan banyak jamaskan. Al-Imam Al-Iz bin Abdul Salam. Itu pun juga mulai belajar ketika sudah dewasa. Dan dulu dia uh, udah udah bodoh, miskin lagi jamaah sekalian rahimanillah wa kum namun subhanallah, Al-Iz bin Abdul Salam, walaupun miskin dia rajin bersedekah. Lalu ketika dewasa dia belajar agama dan dia menjadi ulama besar. Bahkan julukannya apa? Sultanul Ulama. <clears throat> para Demikianlah para pendengar semua kajian di sore hari ini yang telah kami hadirkan untuk Anda semua dalam dua sesi dan kami mohon maaf jika kajian ini tidak bisa kami lanjutkan karena sesaat lagi kita akan ikuti bersama satu rangkaian acara yang telah diagendakan pada hari Jumat ini jam 8 malam insya Allah kita akan ikuti bersama satu pembahasan bimbingan bahasa Arab bersama Ustadz Mas'ud Mahmud yang akan disampaikan oleh beliau di sore hari ini pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan selanjutnya kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami hadirkan untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا راديو روجا 756 كيلو هز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Radio dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wal Jamaah. Ikhwatal Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, a'azakumullah. untuk selanjutnya di kesempatan malam hari ini sebelum kita simak kajian bimbingan bahasa Arab bersama Ustadz Mas Mas'ud Mahmud Hafirullah kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah eh, program resensi buku Islam yang berjudul Hanya Untukmu Anakku sebuah eh, buku yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i Jakarta berikut ini selamat mendengarkan